الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dararatin finnar Ayuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat Aazani wa azakumullah Alhamdulillah pada malam ini hanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah lah yang mempertemukan kita kembali di tempat yang sangat mulia ini dan tidak ada lain tujuan kita kita beristimah atau Berkumpul ini ingin mempelajari ilmu-ilmu Allah Ta'ala Demikian juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini menjadi kebutuhan pokok kita ketika kita hidup di dunia diuji oleh Allah Ta'ala dengan beberapa ujian dan diamanati kita oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka tidak mungkin ibadahnya akan diterima kecuali dengan dasar ilmu. Dan nomor dua kita tidak akan bisa menolak sekian banyak musibah atau bencana atau fitnah melainkan apabila kita bersandar kepada ilmu ilmunya Allah Taala dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah mau atau judul atau tema yang akan kita bahas bagaimana yang sudah diumumkan sebelumnya yaitu bahagia dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Kami yakin setiap manusia Tidak ada hidup yang ingin dia sengsara Tetapi bagaimana hidupnya bahagia Maka orang sakit karena sakit tidak senang Berupaya untuk berubah maka ketika orang eh, ditimpa kesedihan berupaya bagaimana dia menghilangkan kesedihan tersebut. Ada suatu bala atau fitnah bagaimana dia bisa menolak bala tersebut. Ini menunjukkan fitrah manusia ingin hidup ini bagaimana bisa bahagia. Dan karena yang membuat kebahagiaan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga karena kita ini adalah makhluk yang Allah telah menciptakan untuk kita semuanya, maka yang berhak untuk menentukan kebahagiaan manusia adalah pencipta kita itu sendiri yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami apabila orang sedang dia membeli mobil yang baru, maka yang berhak untuk menentukan keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan pemeliharaan mobilnya bagus dan juga nyaman dipakai, maka justru pabrik yang mengeluarkan mobil itu sendiri. Demikian juga karena manusia ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, maka untuk kebahagiaan, kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhiratnya, dialah Allah taala yang berhak untuk menentukan kita semuanya. Nah, ketika kita mengatakan bahagia itu dengan sunnah, tentu kita harus tahu apa sih sunnah itu. Nah, apa namanya as-sunnah itu sendiri. Ini harus kita pelajari menurut bahasa dulu. Jadi definisi bahasa dengan definisi istilah. Bahasa itu lebih luas daripada yang dimaksud dalam istilahnya. Menurut bahasa as-sunnah itu berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Melayu dan juga bukan bahasa Indonesia tetapi dari bahasa Arab. Nah, oleh karena itu kita harus mencari dari mana asal usulnya, dari kalimat apa. Maka sunnah itu dari kalimat sana, ya sunnu. Yang itu mempunyai mana atori atau jalan. Nah, jadi as-sunnah adalah jalan. Atau as perjalanan hidup. Dan sunnah menurut bahasa ini tidak semuanya baik. Karena jalan tidak semuanya lurus, ada yang bengkok. Tata cara tidak semuanya baik, ada juga yang tidak baik. Makanya beliau menjelaskan bahwasanya dalam satu hadis yang ini tidak sempat untuk kami tulis, namun hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang menjalankan, mengamalkan sunnah, siapa yang menempuh sunnah, di dalam Islam ini dengan sunnah yang baik falahu ajruna maka dia akan mendapatkan pahalanya wa ajru man amila biha duna ayyan usa min ujurihim maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang meniru sunnah itu tanpa dikurangi pahala orang yang meniru. Satu contoh kalau begini. Kita mempunyai keahlian khusus uh, yaitu ilmu yang khusus umpamanya. Dan ilmu itu bermanfaat untuk agama. Maka ketika orang tidak tahu lalu kita memiliki ilmu ini, ternyata ilmu ini dimanfaatkan oleh saudara kita. Karena sebab kita yang memulainya, maka kita mendapatkan pahala semisal orang yang mengikuti sunnah atau amalan yang kita kerjakan tanpa dikurangi pahala dari orang yang mengerjakan. Ini keutamaan orang yang memberikan contoh yang baik. Ini yang pertama. Yang nomor dua, dia mengatakan, Waman sana sunnatan sayyi'ah. Siapa yang memberi contoh jalan yang jelek, fa'alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosa. Wa wizru man amila biha yang kusa min wizrihi dan dia akan juga memikul dosa semisal dosa orang yang menirunya tanpa dikuranginya. Makanya ketika adanya Nabi Adam alaihissalam yaitu bunuh memburu maka setiap orang yang bunuh memburu dia dapat bagian. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat wala taziru waziratu wisra ukhra. Dan tidaklah orang berbuat dosa itu menanggung dosanya yang lain. Karena itu dalil ini juga dalil. Oleh karena itu Ikhwan wa akhwat, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, upayakan kita memberi contoh yang bagus. Ya. Karena apabila kita, taruhlah kita berwudu secara sunnah. Kemudian ada orang tidak tahu wudu, meniru wudu kita. Dia berwudu, kita mendapatkan pahala. Semisal dia berwudu tanpa dikurangi pahalanya orang meniru kita. Sebaliknya, na'udzubillah min jangan sampai kita memberi contoh yang jelek. Seperti orang mengamalkan bid'ah atau membuat peraturan-peraturan yang baru yang dianggapnya itu agama tetapi bukan din maka bahaya dia memberi contoh amalan yang bid amalan yang sifatnya menyelisih sunnah ditiru oleh orang maka orang yang memberi contoh ini sekalipun dia tidak niat untuk memberi contoh tapi kalau ditiru maka dia mendapatkan dosa sebesar orang yang menirunya. Jadi sunnah menurut bahasa tidak mesti itu bagus karena itu adalah jalan yang ditempuh. Maka apabila jalan yang ditempuh ini baik, dia akan baik dan orang yang mengikutinya akan baik pula. Ya, karena itu kita satu contoh namanya satu saat kita sebagai orang tua memberi contoh anak dengan contoh yang bagus. Anak itu bisa menirunya dia. Maka setiap anak itu beramal soleh karena sebab orang tuanya, maka orang tua mendapatkan pahala. Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita sholat secara sunnah. Beliau sekarang meninggal dunia. Maka ketika kita sebagai umatnya meniru sholatnya beliau, maka beliau mendapatkan pahala semisal kita mendapatkan pahala tanpa di dikurangi pahala kita. Jadi oleh karena itu tidak perlu orang pikirin Kirim apa? Kirim Fatihah kepada Rasulullah Salah Alaihi Wasallam tidak ada dalil dan cukup kita mengamalkan sunnahnya beliau mendapatkan pahala. Nah ini keutamaan orang yang memberi contoh yang baik. Jadi as-sunnah menurut bahasa adalah jalan yang ditempuh atau yaitu perbuatan ya atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang dan itu ada kalanya baik, ada kalanya jelek. Sekarang berikutnya Adapun as-sunnah menurut istilah ahli hadis. Menurut istilah ahli hadis. Dan inilah yang kita maksud di sini. Bahagia dengan mengikuti sunnah. Bukan sunnah menurut adatnya orang. Bukan sunnah apa dilakukan oleh orang maksiat. Tetapi sunnah makna yang sebenarnya. Makna yang secara khusus. Sunnah itu apa? Sehingga kita itu bisa menjadi orang bahagia. Dijelaskan oleh para ulama sunnah kalau kita Indonesia kan seperti ini. Ah, ada pun sunnah menurut istilah ahli hadis adalah semua perkara yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang sumber, eh, perkara yang itu sumbernya dari beliau selain Al-Quran, selain Al-Quran, selain Al-Quran, baik berupa ucapannya, atau perbuatannya atau ketetapan beliau ketika melihat sahabatnya beramal saleh lalu didiamkannya atau sifat akhlaknya beliau maka ini dinamakan as-sunnah jadi sunnahnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam jadi kemana kan lagi as-sunnah menurut ahli hadis nanti ada as-sunnah menurut ahli fikih nah. seperti sholat sunnah nah itu untuk ahli fikih akan dibahas di sini. Jadi as-sunnah secara umum dan ini yang kita maksudkan adalah perbuatan beliau eh, adalah sesuatu yang kita ambil dari perkataan beliau atau perbuatan beliau atau ketetapan beliau ketika melihat sahabatnya beramal soleh didiamkannya itu menunjukkan didukungnya oleh beliau atau pula sifat akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dinamakan sunnah. Nah, siapa yang mengikuti sunnahnya beliau bahagia. Jadi kalau kita kembali makna sunnah menurut ahli hadis ini, jadi kita bukan hanya meniru salatnya Rasulullah Alaihi Wasallam saja, tapi bagaimana kita bahagia tidur seperti tidurnya Rasulullah SAW. Karena dia manusia, kita manusia. Nah inilah yang dimaksudkan bahagia karena mengikuti sunnah beliau. Dan mengikuti sunnah beliau itu mesti benarnya. Karena beliau itu berkata dan juga mengerjakan dasarnya wahyu. Ada perintah dikerjakan, tidak ada perintah tidak dikerjakan, ada larang ditinggalkan. Jadi sunnah beliau ini meliputi gerak-gerik beliau mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Berarti untuk mengejar supaya kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan jalan apa? Menuntut ilmu. Bagaimana tidurnya beliau ada bab tersendiri. Bagaimana makannya beliau ada adab betul. Bagaimana jual belinya beliau, bagaimana buang airnya beliau, bagaimana nikahnya beliau. Nah ini semuanya adalah sunnah beliau. Nah, kalau kita mengikuti sunnah beliau pasti bahagia. Sebagaimana beliau bahagia karena mengikuti sunnah yang itu adalah wahyu Allah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia bahagia yang nanti akan dijelaskan yaitu contoh-contoh kebahagiaan bagi orang yang mengikuti sunnah. Jadi yang ini harus kita pahami. Jadi jangan sampai diartikan orang mengikuti sunnah beliau itu hanya sholat. Setelah sholat itu bebas budaya bukan begitu. Ini makna yang pertama. Kemudian penyebutan sunnah atau istilah as-sunnah menurut Islam. Kalau tadi makna secara pokoknya. Simpelnya kalau disimpulkan makna is, sunnah itu begitu adalah sunnah dia maknanya kita meniru perkataannya juga meniru perbuatannya juga mengikuti amalan para sahabat yang ditetapkan oleh beliau, juga menurut akhlaknya beliau ini adalah sunnah secara umum. Sekarang istilah sunnah ini ada empat makna. Ada empat makna. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Habibullah Ta'ala Yaitu ulama sunnah di hadis Yang sekarang dia masih hidup Dan juga putranya Syekh Abdul Razak Habibullah Ta'ala Yang pernah berkunjung di Indonesia mungkin antum dan ibu-ibu juga pernah yaitu e, tahu lewat internet atau lewat televisi maka apa kata beliau sesungguhnya as ada empat istilah ya jadi kita akan pembahasan kita bahagia dengan as kita pahami ruang lingkupnya arealnya sunnah ini ada dua perkara pertama semua yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bantahan terhadap orang yang ingkar sunnah. Orang yang ingkar sunnah mesti ingkar Quran. Karena Allah menyuruh kita untuk taat kepada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembagian pertama ruang lingkupnya sunnah yang harus kita pahami. Dan ini penting untuk Bapak dan Ibu. Karena orang Muslim sekarang berdakwah itu semuanya mengaku pembela Nabi. Tetapi banyak yang perusak-perusak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna sunnah yang pertama, semua yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis baik itu perintahnya yang wajib atau perintahnya yang sunnah atau itu yang haram atau itu yang makruh atau hubungan dengan akidah atau hubungan dengan alam barzah atau hubungan dengan surga dan neraka maka ini dinamakan sunnah jadi orang berpegang kepada sunnah berarti berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi jangan dikatakan oh ini sunnah mana Qurannya tidak. Jadi makna sunnah pertama dipakai untuk semua yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Dengan dasar sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman rabi an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang benci sunnahku, maknanya benci amalanku. Lah amalan beliau itu sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Nah, dari wahyu sampai hadis pun itu wahyu. Beliau mengatakan, Allah mengatakan, wa ma yantiku anil hawa. Nabi itu tidak bicara dengan awal nafsunya. In wahyu yuha. Tapi itu wahyu yang diwahyukan. Nah, jadi kembali kepada sunnah dia berarti kembali kepada Al-Quran dan hadisnya yang sahih. Kisahnya hadis ini panjang, perlu kami eh, jelaskan sedikit. Jadi ada tiga kelompok orang itu datang kepada Rasulullah atau eh, kepada kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanya bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika diberitahu oleh keluarganya, loh itu kan Nabi, Nabi itu kan sudah masuk dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan dosa dan sudah dijanjikan masuk surga. Sehingga terlintas tiga orang yang bertanya ini, kalau begitu kita tidak bisa beramal hanya cukup dengan sunnahnya beliau. Karena beliau itu sudah jaminan masuk surga. Dia ampuni dosa yang akan datang dan yang lalu. Nah kita umat kan tidak. Akhirnya tiga orang ini mempunyai inisiatif beribadah sendiri-sendiri. Yang satu apa katanya, wah kalau begitu saya siang hari berpuasa. Terus saya tidak akan tidak berpuasa. Nah, jadi terlintas dalam pikirannya ingin mencari pahala. Ya, karena ibadahnya beliau ini itu ada tunjangan dari Allah Ta'ala yang penting beliau masuk surga. Nah dengan amalnya beliau ini dianggap oleh tiga orang ini masih sedikit. Kita ini tidak seperti beliau. Kalau beliau kan sudah dijaga mesti masuk surga. Dengan amalan yang sedikit itu. Akhirnya tiga orang ini masing-masing punya prinsip sendiri-sendiri. Ah kalau begitu saya siang hari berpuasa terus. Kira-kira menurut pandangan orang secara umum puasa terus nggak pernah berbuka setiap harinya selama satu tahun. Menurut pandangan orang umum baik apa jelek? Pandangan umum belum? Ba baik. Kamu puasa, wah oh, itu puasa. Nah satu, ya ini di e, diperhatikan dulu asal urutnya hadis ini. Cuma saya tidak bisa mencantumkan semuanya karena sibuknya jadi saya ambil hanya sebagian saja Ya nomor dua, orang nomor dua. Nah kalau begitu saya malam semalam suntuk saya sholat qiyamul lain. Jadi mulai maghrib setelah itu sholat tidak keluar dari masjid, kemudian berzikir isya, kemudian itu sholat, lalu sholat tahajud sampai subuh. Tidak tidur. Punya istri gak di ya itu gak dilayani sih. Pokoknya semalam aku ingin sholat terus. Pandangan orang secara umum bagaimana? Baik apa jelek? baik, sholat ya. Uh, orang tuh kuat sekali sholatnya. Yang satu lagi lain. Yang satu lagi kalau begitu saya tidak mau menikah. Sebab kalau saya menikah saya akan disibukkan dengan istri saya. Ya dia minta ini, jadi kan saya terganggu ibadah saya. Kalau punya anak saya terganggu saya ini. Nah, jadi masing-masing tiga orang yang berbeda semuanya ini beribadah kepada Allah niatnya ingin mendapatkan pahala bagus Rasulullah SAW keluar dari rumahnya Hada kaulukum itu perkataanmu. Nah. Amma ana adapun saya katanya beliau. Amma ana fa'asumu wa uftiru. Saya ini orang yang paling takwa kepada Allah Ta'ala Tapi saya berpuasa juga saya tidak berpuasa. Nah, berarti Rasulullah SAW mendukung orang yang berpuasa terus menerus ini apa mengingkari orang yang berpuasa terus menerus? Mengingkari. Dia mengatakan saya ini orang paling mengenal Allah. Dan orang paling takut kepada Allah tetapi satu uh, ada kalanya hari tertentu saya berpuasa, ada kalanya tidak. Dia berpuasa Senin dan Kamis karena hari itu hari diangkatnya amal mingguan. Jadi beliau senang apabila amal sholat ini oleh malaikat dibawa uh, dilaporkan di hadapan Allah Taala dalam keadaan orang itu atau beliau itu siap. Jadi beliau siap. Nah, jadi ini menunjukkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala Ibadah itu bukan hasil dari perasaan Dan bukan jumlahnya yang menjadi ketentuan Tetapi ibadah itu harus ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sedikit banyak apabila ada contohnya diterima Seandainya kita serat maghrib tiga rakaat diganti 30 ditolak 30 itu. Kalau ditiru oleh orang Naudzubillah mencari tambah dosanya. Jadi sholat bukan jumlah kuantitasnya tapi bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya mengikuti sunnah. Yang nomor dua apa kata beliau? Amma ana fa'akumul laila wa Ada Adapun malam hari saya ini juga tidur, saya juga bangun, tidak tidur terus. Sebagaimana hadis orang tidur terus itu malam hari tidak pernah bangun malam tidak pernah sholat itu dikencingi oleh setan, yaitu telinganya itu. Ya. Ini orangnya tidur terus menerus. Makanya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling baiknya kita dibangun lalu membangun istri kita. Kalau tidak bangun di suruh merciki airnya. Bukan disiram satu timba tapi kasih airnya. Kalau istrinya yang alibah jangan bangun malam kok suaminya belum bangun, nah bangun itu paling banyak orang. Rasulullah SAW setelah sholat kurang beberapa rakaat membangun istrinya. Nah. Jadi beliau malam hari tidak sholat terus menerus karena apa badan ini perlu istirahat. Jadi ada waktu untuk istirahatnya badan dan juga kita punya istri ada waktu untuk bersenang-senang dengan istri. Maka dibaginya waktu itu. Nah, beliau memberi penjelasan. Saya ini loh orang yang paling taat kepada Allah, tapi malam saya juga bangun untuk sholat, saya juga tidur, saya juga memenuhi kewajiban saya dengan si istri. Karena Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf kumpul istri itu dengan cara yang bagus. Nah, ini namanya mengikuti sunnah. Ya nomor tiga apa katanya? Amma ana atazawwaju bin nisa. Saya pun menikah. Nah, jadi orang yang tidak menikah padahal dia mampu menikah nah, dan tidak ada penghalangnya, <coughs> maka dia tidak mengikuti sunnah. Berbeda dengan orang yang impoten, namanya dia tidak mau menikah karena ada sebab dikhawatirkan merugikan yang lain. Baik, itu karena ada alasan tertentu. Tapi dia mampu menikah, ya, dan juga yaitu Eh, dengan menikah itu apabila dia khawatir disibukkan oleh istrinya maka menyelisih sunnah lalu dia mengatakan paman rohibaan sunnati falaisa min siapa yang benci sunnahku berarti siapa yang benci tuntunanku ini bukanlah termasuk golonganku artinya bukan orang yang kafir tidak namun orang ini tidak mengamalkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Orang menikah, ya ikhwah, warahmat, ibu dan bapak yang diberikan dalam cara menikah itu banyak manfaatnya. Seandainya tidak ada manfaatnya, Allah tidak menyuruh kita menikah. Dan menikah itu kebutuhan kita. Kita dikasih syahwat Allah Ta'ala. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal balina dan juga seterusnya. Dihiasi manusia itu dengan keserangan kepada wanita. Maka orang menikah apabila cocok dengan sunnah pahala. Karena melaksanakan perintah Allah. Karena meniru sunnahnya Rasulullah Di tengah menikahnya kan kita diuji oleh Allah Ta'ala. Yaitu dengan mencarikan nafkah istri dan pahala lagi kita. Mendidik dan eh, anak-anak kita dapat pahala lagi. Ya. Kemudian kita menasihati istri dapat pahala lagi. Ada keluarga yang sakit kita mencarikan obat dapat pahala lagi jadi kita ketika menikah saja hanya disibukkan loh. Kalau kami menikahkan berarti sholatku ini kurang malam. Baik, ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu semua amal kita yang ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita niatkan menjadi ridho Allah Taala adalah ibadah. Bukankah menikah itu perintah? Melaksanakan perintah bukan hanya sholat. Allah mengatakan wangkihu ma tabalakum minan nisa'i. Nikailah wanita yang kamu senangi itu. Itu perintah. Melaksanakan perintah Allah dapat pahala. Bersabar di atas kita, ya bersabar ketika mendapatkan musibah, diampuni dosa kita, dapat pahala. Jadi melaksanakan perintah, ya itu bukan hanya rukun lima, ya termasuk kita disuruh menasihati istri, disuruh bersabar atas yaitu kekurangan yang ada pada istri kita. Demikian juga sebaliknya istri disuruh menaati eh, suaminya dalam perintah yang baik, ini bagian daripada perintah Allah swt wa taala dan perintah nabinya Nabi Muhammad saw alaihi wasallam dan ini juga termasuk mengikuti sunnah. Ini kisahnya hadis faman rahiba sunnati balesa minni. Selanjutnya, mana yang nomor dua? Jadi makna as-sunnah ruang lingkupnya pertama sunnah itu mencakup Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang nomor dua mempunyai makna hadis, mempunyai arti hadis. Jadi sunnah itu artinya adalah hadis berkenaan dengan perkataannya beliau. Seperti kode yang pertama tadi, perkataan beliau, perbuatan beliau, ya penetapan beliau, akhlak beliau yang itu tidak tidak bukan firman Allah. Nah, ini mana yang nomor dua. Tapi makna satu dan dua ini berkaitan. Hanya saja di sini penggunaan istilah. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad khallaftu fiikum malan tazillu ba'dahuma ma akhadhtum bihima aw ma amirtum bihima Allah wa sunnati di situ ada Allah wa sunnati Sesungguhnya telah aku tinggalkan katanya beliau. Sesungguhnya telah aku pusahkan kepadamu. Aku tinggalkan kepadamu peninggalan apa itu peninggalannya? Nanti di belakang ini. Kalian tidak akan tersesat selamanya jika berpegang teguh dengan peninggalanku ini. Apa itu? Kitab Allah dan sunnahku. Berarti sunnahku ini mananya apa di sini? Kalau kitab Allah apa itu? Al-Quran. Sunnahku berarti apa? Ha? Hadis. Nah, di sini bagaimana kita memahami redaksi di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diambil pembahasan dalam bab ini tidak cukup kita berpegang kepada kitab Allah. Tetapi dia mengatakan bila wa sunnati dan sunnahku maknanya hadisku. Nah, dan hadis itu perkataan beliau, perbuatan beliau, penetapan beliau ketika beliau melihat sahabatnya beramal soleh, ya yang mendapatkan ilham dari Allah Taala demikian juga akhlak akhlak itu adalah perilaku beliau makanya dinamakan juga sun sunnah yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini ada dua pokok. Kalau kita mau berpegang dengan ini, katanya beliau, kalian tidak akan tersesat selamanya. Ini diantaranya hikmahnya keuntungan, ya, kenikmatan, kebahagiaan bagi orang yang berpegang kepada sunnah. Nah, kalau sunnah nomor dua ini maknanya apa? Kembali kepada hadis Rasulullah selalu terjadi bantahan terhadap orang menolak sunnah. Menolak sunnah itu ada tiga hal. Menolak sunnah semuanya seperti ingkar sunnah harus hati-hati. Sekarang banyak orang ingkar sunnah. Orang ingkar sunnah tidak bisa sholat. Karena apa? Allah hanya mengatakan wa sholat. Dirikan sholat. Cara sholatnya tidak ada dalam Al-Quran. bahasaan itidal itu apa? Tidak ada di dalam Al-Quran. Ruku apa dibaca? Berapa kali rukuknya? Berapa kali rokaatnya? Mahari isa? tidak ada di dalam Al-Quran. Maka orang yang ingkar sunnah, ingkar Al-Quran. Karena sunnah juga wahyu Allah sebagaimana Al-Quran juga waktu hanya beda istirahat. ya. jadi kalau kita mau berpegang dua ini Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kalian tidak akan tersesat selamanya makanya untuk berpegang dua ini ya kita bukan hanya Quran lalu kita pegang ini Quran saya hadis kita pegang bukan begitu Makanya kita harus mempelajarinya butuh waktu. Ya. Dan kita harus mengamalkan. Ketika itu wajib kita amalkan. Ketika itu sunnah ya juga kita amalkan. Ada orang mengatakan begini. itu sunnah saja. Maka ini termasuk meremehkan sunnah. Kalau ada mengatakan itu bukan wajib untuk sunnah saja. Katakan, sunnahnya siapa ini? Sunnah itu karena dia apa? Jalan atau tuntut tuntunan. Kalau kalian mengatakan itu sunnah saja padahal sunnah itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sholat sunnah saja, umpamanya kan bukan wajib. Beliau juga mengamalkan salah sunnah. Jika beliau mengamalkan sunnah, bagaimana kita umat yang banyak dosanya tidak mengamalkan sunnah? Nah, kita gitu jalan. Lagi. Ada lagi orang mengatakan, oh ini bukan haram makruh saja. memakruh. Apa maknanya makruh itu? makruh itu maknanya dibenci. Sekarang siapa yang membenci ini? Jika Allah yang membencinya bagaimana makhluk yang mengamalkannya? Jika Rasulullah SAW membencinya bagaimana kita mau mengamalkan yang dibenci oleh Rasulullah SAW padahal kita harus mencintai Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah SAW berarti mengamalkan apa yang makan beliau dan meninggalkan apa yang dibenci oleh beliau SAW. Alaihi Wasallam. Ini makna sunnah yang kedua. Jadi makna sunnah yang pertama itu tadi itu mencakup Al-Quran dan hadis ketika hanya disebut sendiri. Kalau disebut dua Quran Alkitab was sunnah berarti sunnah itu adalah hadisnya Rasulullah SAW. Alkitab adalah Al-Quran. mana nomor tiga? Kebalikan daripada bid'ah. Nah. Jadi sunnah itu yaitu kebalikannya lawannya adalah bid'ah. Bid'ah itu perkara yang baru. Sunnah itu tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada istilah ahli sunnah yang satu ahli apa? Ahli bid'ah. Ahli sunnah disifati wal jamaah. Ahli sunnah itu mesti bergabung, mesti bersatu, bersatu di atas sunnah ahli bid'ah wal furqah. Orang ahli bid'ah itu mesti pecah belah. Jadi makna yang nomor tiga ini bahwasanya kebalikan daripada sunnah adalah bid'ah. Jadi orang yang berpegang kepada sunnah harus menjauhi bid'ah dan harus menjauhi orang yang mengamalkan bid'ah dan harus membenci orang yang mengamalkan bid'ah apalagi yang mendapatkannya. Nah, jadi seperti orang yang bertauhid harus membenci siapa? Para musyrik. Ya. Orang yang bertauhid tidak mungkin dia akan mencintai orang musyrik karena tauhid itu lawannya syirik. Ahli tauhid karena cintanya kepada Allah Taala tentu akan membenci orang yang musyrik. Sebagaimana orang musyrik membenci orang yang ahli tauhid. Ini makna yang nomor tiga dengan dasar hadis ya jadi tiga ini maknanya as sunnah itu kebalikan daripada bid'ah jadi selain sunnah berarti apa bid'ah orang meninggalkan sunnah berarti jatuh kepada bid'ah orang mengamalkan bid'ah berarti dia membenci sunnah orang yang mengamalkan sunnah harus membenci bid'ah baik contohnya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendukung makna yang nomor tiga ini yang disampaikan oleh yaitu Syekh Abdul Muhsin Al Abbad Al Badar Khalidul Taala. Beliau berlandasan dengan hadis yang akan saya baca di sini. Apa kata beliau? Innahu mayya isminkum fasayarah tilafan kathira sebelum beliau meninggal dunia berwasiat kepada umatnya bahwa nanti hidupmu itu setelah aku ini meninggal dunia kata beliau orang yang masih hidup di antara kalian setelah aku ini meninggal dunia fasayarah ilatan kasira akan melihat perselisihan yang banyak ini menunjukkan bahayanya jika di dalam desa atau kota atau negeri itu tidak ada orang yang alim. Ketika tidak ada orang yang alim, maka akan muncul orang yang kudus sebagai pimpinan. Nah, ketika beliau meninggal dunia, mulailah fitnah kemurkaan. Ketika para sahabat meninggal dunia, mulailah banyak lagi permasalahan. Nabi mengatakan setelah aku ini meninggal dunia kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak dan itu betul sekarang kaum muslim ini jumlahnya banyak tetapi bukan semuanya diamalkan sunnah masing-masing ingin yang beda sholatnya beda ya aja beda yang menjadi panutannya beda dan inilah bukti yang ada dan ini penyakit yang paling bahaya kalau ada hati mengatakan ikhtilaf ummati rahmah. Perselisihan umat ini rahmat itu adalah hadis dhaif yang lemah dan juga sebagian ulama mengatakan bukan hadis itu. Karena bertentangan dengan fitrah manusia. Bayangkan kalau kita sebagai sang suami dengan istri setiap hari bertengkar, berselisih nikmat apa ada? Ada. Sedih kita, apalagi anak berhubung ini ibu bapak kok kelahi terus tiap Bukan nikmat. Nah, kalau ada yang mengatakan membawa hadis itu, hadis itu lemah, bertentangan dengan fitrah kita. Kalau kita bertemu bertengkar terus gak enak. Tapi kalau kita bertemu bersatu bagus. Makanya Allah mengatakan wahtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu berpegang teguhlah kamu itu dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an dan hadis dan jangan berselisih. Ya. Nah ini penyakit umat pada zaman sekarang berpecah belah. Sholatnya beda, zikirnya beda, yang menjadi panutan juga beda. Nah ketika ada fitnah semacam ini, ini adalah penyakit bagaimana obatnya? Solusinya bagaimana? Karena perselisihan umat itu bencana. Bayangkan kalau kita waktu siang beda, yang satu sudah siang, dan satu belum. Apa yang terjadi dalam hati kita? Tapi kalau kompak hari itu siang, hari itu adalah ya senang kita. Ini menunjukkan bahwasanya hati mengatakan perselisihan umat itu rahmat itu adalah lemah. Bertentangan dengan fitrah kita, bertentangan juga perintah Allah Ta'ala yang harus mengharuskan kita bersatu, bertentangan pula dengan hadis Rasulullah alaihi wasallam mengharuskan kita adanya bersatu bersatu di atas apa? Sunnah. Nah, karena sunnah yang menyatukan kita. Ya, karena sunnah itu waktunya Allah. Kalau kita bersatu dengan kelompok golongan, kita akan menjumpai golongan yang lain tidak bisa bersatu. Bersatu karena suku tidak bisa luas. Berbeda dengan suku yang lain, kita akan bentrok. Tetapi kalau bersatu di atas sunnah di mana kita berada, kita di sini sholat maghrib tiga rakaat. Di negara yang lain pun kembali pada sunnah juga tiga rakaat. Karena apa? Karena sunnah itu menunjukkan hari membuat persatuan. Makanya Allah mengikat persaudaraan kita itu dengan apa? Dengan i, iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mumin itu adalah bersaudara. Maka ketika terjadi perselisihan, pertengkaran di kalangan kaum muslimin, itu adalah penyakit. Solusinya bagaimana? Solusinya harus, harus berikutnya. Fa'alaikum bisunnati. Kamu wajib kembali kepada sunnahku. Maknanya kamu jangan membuat bid'ah. Makanya orang ahli bid'ah mesti berselisih. Tapi ahli sunnah tidak berselisih karena sunnah kembali kepada Al-Quran. Al-Quran tidak mungkin berselisih. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW dan hadis tidak mungkin akan berselisih. Nah, jadi ketika umat berpecah belah, ketika kaum semendak bersatu, cara penyatunya dua. Alaikum bisunnati. Wajib kamu kembali kepada sunnahku, maknanya kembali Al-Quran dan hadis wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasidin dan sunnah khalifah yaitu para sahabat yang mendapatkan petunjuk dan yang berhak untuk menyampaikan petunjuk. Ya. saku biha maka berpegang teguhlah kalian dengan petunjuknya. Itu biha itu kalau kita tahu bahasa Arab itu kembali satu. Mestinya kan bihima kepada dua karena sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat. Para ulama sunnah mengatakan tamat sahubiyah menunjukkan sunnahnya tuntunan para sahabat itu juga diambil dari tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak berselisih. Ya. Jadi ketika simpulan sholatnya tidak sama, zikirnya tidak sama, kan terjadi ketegangan dalam hati. Ya, Kemudian juga doanya tidak sama. Cara menikahnya ini adatnya beda ini beda. Untuk bersatu kembalikan kepada sunnahnya Rasulullah Sama-sama. Bagaimana beliau menikah? Bagaimana beliau menikahkan? Bagaimana beliau berdakwah? Ini namanya alaikum bisunnati. Nah, kalau kita kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW dan sahabat, kita itu sejuk, kita itu tenang. Makanya kita upayakan yaitu menuntut ilmu syar'i semacam ini agar kita ada kesamaan. Ya. So kalau kita kembali kepada tokoh umat, tokoh umat itu beda-beda. Simpulan kembali simpulan simpulan yang lain punya guru sendiri, kembali pada gurunya nggak ketemu kita. Tapi kalau tokoh umat itu dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah akan bertemu. Namun apabila kembali kepada pemikirannya, logikanya, perasaannya, manusia satu dengan yang lain tidak sama perasaannya. Dari sinilah terjadi bentrok kaum muslimin dengan kaum muslimin. Bukan karena keislamannya, tetapi karena hawa nafsunya. Karena Islam satu. Inna dina Allahi al-Islam. Agama di sisi Allah yang diridhoi Allah hanya Islam. Ini perlunya kita menuntut ilmu dan juga perlunya adanya para asatid yang menyampaikan kita agar ketika terjadi perselisihan mana sih yang diperselisihkan kita kembali kepada dalil. Yang nomor dua wa iya enam tamak wa adu aliyah maka gigitlah sunnah itu bin nawajis dengan gigi geram. Ini menunjukkan wajib kita berpegang kepada sunnah. Pertama ada tamas takut berpegang teguhlah. Yang nomor dua gigi kita. Jadi ibaratnya makan kalau digigit dengan gigi eh, geraham ini lebih kuat daripada gigi seri. Hanya gigi geraham itu banyak ya rompanya kadang setiap hari kerja dia berbeda dengan gigi seri dia. Jadi artinya jangan sampai dilepaskan sunnah ini. Kalau sunnah dilepaskan maka orang akan jatuh kepada apa? Lawannya sunnah kepada bid'ah Sebagaimana Allah berfirman, "Falam mazahu azahallahu qulubahum." Tatkala mereka sudah berpaling dari sunnah, dipalingkan oleh Allah Taala. Nah, kalau Allah sudah memalingkan, siapa yang bisa mengembalikan orang itu kepada sunnah? Nah, wa iyyakum wa muhtasatil umur dan jauhkan dirimu dari perkara yang baru. Ya, Jawabkan dirimu atau kalian dari perkara yang baru. Maksudnya perkara yang baru dalam urusan akidah, urusan ibadah. Ini namanya baru mikrofon. Tapi tidak ada hubungannya dengan ibadah. Perkara yang baru urusan dunia ada dua macam. Kalau perkara yang baru urusan dunia ini bermanfaat seperti mikrofon ini, kita gunakan untuk pengeras suara supaya azan itu didengarkan oleh tetangga atau kita gunakan untuk khutbah supaya khutbah itu terdengar oleh belakangan maka baik namun kalau ini mikrofon untuk disco nah, yang lainnya nah jadi urusan dunia tinggal penggunaannya walaupun baru boleh kita pakai asal itu masalah kita mobil mobil itu adalah perkara yang baru tapi bukan urusan agama agama ini adalah sarana jika sarana itu bisa kita manfaatkan untuk ibadah kita untuk kerja berarti baik tapi kalau mobil ini dibuat untuk mencuri barangnya orang atau tempat maksiat ya berarti peng, penggunanya yang tidak tidak baik nah masalah dalam urusan ibadah tidak ada penambahan tidak ada pengurangan karena ibadah itu sumbernya dari mana dari Al-Quran dan Sunnah dan Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam Jadi Islam itu sudah sempurna. Jadi ibaratkan ini gelas ya. Ini kalau sudah sempurna, kalau ditambah tertuang dia. Kalau dikurang menaknya belum sempurna. Nah, kalau dirubah maknanya tidak sempurna. Maka orang yang memiliki mobil yang baru karena sempurna tidak perlu diganti alatnya. Kalau diganti berarti tidak sempurna itu. Nah, nah Islam juga begitu. Jadi kalau sholat di rakaat, maghrib ya begitu. Kalau sholat dimulai dengan apa? Takbir jangan diganti. Sholat itu dimulai dengan subhanallah. Nah, walaupun subhanallah juga kalimat tahu. Karena contohnya apa? Sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Salam diganti dengan la ilaha illallah tidak boleh. Nah, begitu masalah ibadah bukan rekayasa manusia bagaimana perasaan kita, tetapi ibadah itu mana contohnya dari Nabi. Karena Nabi mengatakan, mengatakan dalam urusan sholat, Sallu kamar aitumuni sholat telah kalian seperti kamu melihat saya sholat. Nah, jadi di sini ada dua perintah. Pertama perintah untuk dikerjakan. Yaitu kembali kepada sunnahnya beliau dan sunnahnya siapa? Sahabat. Yang nomor dua ada perintah agar kita menjauhi. Yaitu perintah agar kita menjauhi amalan bid'ah. Jadi amalan bid'ah itu keyakinan atau ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa? Gampang. Contohnya mengadakan maulud Nabi, peringatan oleh Nabi. Menurut orang umum baik apa tidak itu? Baik. Kalau tidak baik tidak dikerjakan. Sekarang menurut sunnah itu bukan baik karena beliau hidup berumur 63 tahun tidak pernah sekali saja mengadakan peringatan dalam rangka 30 yang tidak pernah. Dalam rangka 40 tahunnya tidak pernah. Sekarang kan banyak ini dalam rangka anak saya belum 6 tahun, ya. ulang tahunnya, nah, tidak ada tali. Karena masalahnya ulang tahun ibadah. Ulang tahunnya orang Islam hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi kota Medina. Ketika beliau di kota Medina itu ada dua hari yang diramaikan. Lalu dia menanya, mahadal yaumani. Wahai sahabatku, ada apa? Dua hari orang kok rame-rame. Katanya para sahabat yang sudah masuk Islam begini wahai Nabi. Dulu saya belum masuk Islam memang ini hari raya mereka sekarang ini. Apa kata dia? Qad abdalakumallahu khairan minhuma. Sungguh Allah telah mengganti dua hari yang lebih bagus daripada ini. Idul Fitri wa Idul Adha. Ya, ini kalau kita kembali kepada sunnah seperti itu. Jadi kita jangan sampai oh, si fulan mengatakan inilah kita mengikutinya. Tidak boleh kita harus mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi contoh kita seperti itu mengadakan peringatan maulid Nabi atau kita mengadakan ulang kelahiran kita, bapak kita, tokoh kita dalam rangka sekian tahunnya. Maka ini adalah amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Salah-salah Karena itu hubungannya dengan pahala. Hubungannya dengan satu amalan akhlak yang sifatnya menjadi contoh. Maka apabila ada contohnya beliau seperti kita, kenapa kita mengulang tahun ini Ramadan? Maknanya kita puasa Ramadan setiap tahunnya karena ada dalil. Kenapa kita berhari raya Idul Fitri kan ada dalilnya? Makanya acara Idul Fitri, Idul Adha itu mesti mesti sama caranya. Kalau Idul Adha ada kurban, karena ada dalam hadisnya. Tapi acara bid'ah satu sama lain tidak akan sama, karena sumbernya dari perasaan dan juga dari akal mereka. Sedangkan akal satu dengan yang lain berbeda. Tujuannya jadi memperingati Maulid Nabi, ya kemudian nuzul Quran, Isra Mi'raj, ya peringatan nisfu syakban ini tidak ada dalil. Karena itu bukan sunnahnya Rasulullah SAW. Karena itu bid'ah yang dilakukan oleh orang ahli bid'ah. Maka orang yang bahagia meninggalkan bid'ah. Orang yang bahagia adalah mengamalkan sunnah. Dan ada juga bid'ah itu campur dengan sunnah. Kalau sunnah campur bid'ah, ketemunya bid'ah. Kalau min tambah plus ketemunya apa? min ditolak jadi ada orang mengamalkan bid'ah dengan sunnah contohnya begini zikir bagus zikir menurut kasar diperintahkan oleh Allah atau tidak diperintahkan fadkurullah dzikran katsiran tapi zikir harus membaca la ilaha seribu kali dengan berjamaah dikomando oleh satu orang mana contohnya kalau tidak ada contoh ya ini bid'ah walaupun itu dikir. Nah, makanya dikir kita pada waktu setelah sholat astagfirullah berapa kali? Tiga, tiga itu tiga puluh dan tidak, diterima. Membaca subhanallah berapa kali? Tiga puluh tiga. Kita ganti tiga ratus tidak diterima. Karena dia mencontohkan seperti itu. Namanya mengikuti beliau itu ya seperti itu. Yang dikerjakan kita kerjakan, yang ditinggalkan kita tinggalkan. Ya. Jadi sekarang kita tidak melihat oh, orang itu bagus membaca Quran. Sekarang banyak orang baca Quran semalam suntuk ya tiga puluh juz. Ya, malam-malam dia melihat kalau di sini alhamdulillah kepada ibu menjumpai ya, daerah yang sifatnya yaitu banyak orang muslimnya lebih tenang lebih tenang kita bisa merasakan tidak ada dukun bersama ya malam berteriak ke sana kemari istighosa tidak ada sini ya. karena apa ulamanya ada apalagi kita lihat di Saudi Arabia dia ada orang yang berkunjung ziarah kubur bersama-sama ke wali ini wali itu tidak ada karena memang itu tidak ada sunnahnya Bahkan jatuh kepada bid'ah apabila dimasukkan untuk mencari barang Bahkan jatuh kepada syirik apabila minta kepada ahli kubur. Nah, ini pentingnya kita beramal. Karena apa? Amal kita ini satu kuku pun itu dicatat. Allah mengatakan gimana mengatakan? Faman ya'mal misqala darrotin khairan wa man ya'mal misqala syariah. Siapa yang beramal satu biji sawi berupa kebaikan, berupa sunnah, Allah akan memperlihatkan pahalanya. Dan barang siapa yang beramal sebiji sawi berupa kejelekan, bid'ah atau syirik atau maksiat, Allah akan memperlihatkan siksaannya. Jadi kita 24 jam ini dicatat oleh malaikat rokib dan atib. ما يلفظ من قول إلا لديه rahibun عتيد Tidaklah diucapkan oleh manusia melainkan ini. Malaikat dua-duanya mencatatnya. Dan ada mencatat untuk amalan pagi, sore. Ini sholat subuh, itu amalan kita yang baik disampaikan oleh mereka di hadapan Allah. Sore juga begitu. Dan ada amalan yang sifatnya yaitu tahunan. bayar itu pada waktu bulan Eh, tertentu sahabat yang lainnya dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala maka ini semuanya kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang kita kaum muslimin bukan bagaimana semangatnya ibadah. Semangat dibutuhkan, tetapi lebih daripada itu bagaimana ada contohnya atau tidak. Kalau tidak, tidak ada contoh dari beliau, kita tinggalkan. Sekalipun orang merayakannya, sekalipun orang mendukungnya. Kalau ada contoh kita kerjakan, sekalipun orang membenci membencinya. Ini makna uh, selanjutnya hadis fa'inna kullu muktasatin bid'ah setiap perkara yang baru itu mesti bid'ah wa kullu bid'atin dan setiap bid'ah itu pasti ter sesat. Ada hadis yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang tersesat itu pasti tempatnya di neraka. Sekalipun hadis itu ada sebagian yang mendoifkan, tapi hadis ini adalah sahih. Jadi beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap amal yang bid'ah yang tidak ada tuntunan beliau tersesat. Dan dia mengatakan kullu itu menunjukkan keseluruhan. Kalau ada orang mengatakan oh, bid'ah itu ada hasanah, ada sayyi'ah, ada yang baik, ada yang jelek. Tanya dalilnya, mana dalilnya? Kalau dalilnya dari Al-Quran kita terima. Kalau dalilnya dari hadis kita terima. Kalau dari dalilnya dari kiai atau dari ustaz, tanya ustazmu itu lebih tinggi derajatnya kah atau sabdanya Rasulullah SAW? Nah, tinggal begitu saja itu jalan untuk segera memotong. Ada orang begini, bahwasanya pimpinan kami yang kami ikuti ini jawabannya berhasil. Ada orang sih yang berjalan ke sana kemari berdakwah, wah justru dakwah rintisan yaitu ketuaan berhasil. Tanya saja, lebih berhasil mana dakwanya pimpinan kalian itu dengan dakwanya Rasulullah satu Kita bahas sana. Kalau mereka mengatakan lebih berhasil jalannya Rasulullah SAW, kenapa kita mengikuti jalannya yang lain? Kalau dia mengatakan dakwanya sih lebih berhasil berarti syahadat dia harus ganti, bukan wa asyhadu anna Muhammadan. Tetapi wa asyhadu anna siapa gitu. Padahal syahadat kan harus dua. Asyhadu an la ilaha Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak yang kita sembah kecuali Allah itu syahadatnya ikhlasnya hati kita ketika beribadah. Yang nomor dua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah syahadat beramal kita harus cocok dengan sunnahnya. beliau. Nah, nikmat kita tidak akan berselisih sekalipun beda bangsanya, beda sukunya, beda bahasanya bertemu di atas sunnah. Tapi kalau orang beribadah menurut kiainya, kiai jumlahnya banyak. Menurut mursid, mursid jumlahnya banyak, dia akan ketemu. Ya, lihat pikirnya orang-orang yang sifatnya menjadi sunnah. Tidak sama dia. Tapi kalau dikir secara sunnah, Alhamdulillah. Karena sudah berdasarkan Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makna yang sunnah nomor tiga ini berarti kebalikan sunnah itu apa? Bid'ah. Nah, jadi kebalikan sunnah dari beta beta dijauhi, sunnah wajib diamalkan. Selanjutnya nomor empat, mandub atau mustahab. Mana sunnah, mana mustahab, ya? sunnah yang itu bukan wajib. Ini sholat apa? Sholat sunnah. Ini puasa apa? Puasa sunnah. Ini sholat apa? kostum. Nah. Jadi makna sunnah itu menurut ahli fikih, ini menurut ahli fikih yaitu amalan yang ada contohnya dari Rasulullah SAW tetapi tidak menunjukkan wajib. Contohnya sholat apa? Sholat duha, Qiyamul lahir, sholat tarawih dan sholat witir, sholat sunnah wa rawatib, sholat apa lagi? Nah, sholat sunnah. Eh? Sholat gerhana, sholat jenazah, sholat jenazah yaitu fardu kifayah. Kalau ada yang mengerjakan, yang lain dibukul. kalau tidak berdosa semuanya. Nah, jadi amalan sunnah itu adalah perintah yang tidak menunjukkan wajib. Jika dikerjakan dapat apa? Pahala. Jika ditinggalkan tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan siksa. Namun sebaiknya sunnah itu ditinggalkan apa diamalkan? Diamalkan. Kita itu butuh pahala. Jika Rasulullah SAW sholat malam sampai bengkak kakinya, maka bagaimana kita umatnya yang banyak dosa? Pernah Aisyah menanya oleh Nabi, Bukan Nabi sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala masuk surga, ambil dosanya. Kenapa seorang malam sampai bengkak kakinya, jawabnya gampang. Apa katanya beliau? Afalah aku abdan syakur. Ya Aisyah, apakah tidak apakah saya tidak senang apabila aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jawabnya begitu. Saya ingin bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi beliau bukan hanya mengamalkan yang wajib, tetapi juga mengamalkan yang senang Maka umatnya juga begitu. Ini namanya bahagia mengikuti sun, sunnah. Jadi amalan yang wajib yang kita kerjakan, amalan yang sunnah juga kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan, yang makruh juga kita tinggalkan. Yang mubah bagaimana? Yang mubah, yang mubah kita gunakan seper seperlunya. Nah, ya. Nah, mubah. Nah, satu saat mubah itu bisa menuju kepada yang wajib. Contohnya begini. Ada sholat jamaah untuk kaum pria di masjid hukumnya apa? Wajib menurut pendapat yang kuat Imam Bukhari yang lainnya. Nah, ketika masjid itu jauh dari rumah kita, bisanya hanya ditempuh dengan mobil, maka membeli mobil hukum menurut awal Mubah apa wajib? Mubah. Tapi karena mobil ini kalau kita tidak bisa sholat berjamaah teman yang jauh dari mobil, maka membeli mobil menjadi wajib. Karena apa? Sarana menuju kepada perkara yang wajib. Nah, perkara yang mubah ini juga bisa jadi yang haram. Jika ada membeli mobil digunakan untuk maksiat, disewakan untuk perkara-perkara yang maksiat, maka tidak boleh membelinya. Karena dengan memilikinya akan tambah maksiatnya. Tapi kalau dia memiliki benda yang halal itu menjadi sebab dia mendapatkan pahala, jika mampu maka dia hendaknya membelinya. Nah begitu hubungannya dengan asin. Jadi bagaimanapun satu kalimat yang kita katakan dapat pahala karena mengikuti sunnah. Bagaimana tidur kita dapat pahala karena mengikuti sunnah. Bagaimana wudhu kita, bagaimana siang kita, bagaimana men, ya, itu dengan tetangga, bukan kata hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia memuliakan tetangganya. Jadi masalah ibadah mengikuti sunnah itu bukan hanya sholat sunnah, bukan hanya puasa sunnah, termasuk berbuat baik kepada tetangga bagian daripada sun sunnah. Selanjutnya seperti sabda Rasulullah SAW amal sunnah laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin yang artinya seandainya aku tidak ingin memberatkan umatku sungguh aku perintahkan mereka agar bersiwak setiap menjalankan sholat. Berarti hukum siwak ini wajib apa mubah? Wajib apa mubah? sun Sunnah. Hukum itu kan ada lima. Saya biasa kalau eh, ngasih uji sama anak-anak gitu. Ini ini lima apa enam gitu. Oh, bukan lima, ini dua. Itu untuk melatih eh, apa itu eh, pikiran mereka kecerdasan mereka. Jadi Eh, menyampaikan eh, menggunakan siwak hukumnya adalah sunnah. Sunnah menurut ahli fikih berkenaan dengan hukum. Tetapi sunnah ini kalau kita kerjakan kembali juga perbuatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau juga bersih bersihlah. Saya yang memungkinkan dalam hal itu kita bisa menempuhnya nah, dan juga cuma para ulama sunnah sebagian pula yang mengatakan siwak itu kan membersihkan gigi ada kalian yang bisa dengan ut yaitu sila itu, ada kalian yang dikaji dengan yang lainnya. Wallah besar. Nah kesimpulannya dari pembagian sunnah ada empat tadi ya, yaitu sunnah mempunyai makna Al-Quran dan hadis ya satu. Yang nomor dua sunnah mempunyai makna apa? Hadis saja kalau digabung dengan Quran. Yang nomor tiga sunnah kebalikan dari Bid'ah yang nomor empat, sunnah adalah amalan yang bukan wajib. Nah, nah semuanya ini orang apabila dia mengamalkan empat ini maka termasuk orang yang bahagia dengan sun sunnah. Nah kesimpulannya di sini. Jadi pembahasan kita dengan judul bahagia dengan sunnah maksudnya kita umat Islam akan bahagia bila mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala urusan hidupnya. Ya. Baik berkenaan dengan akita, keyakinan, atau ibadah kita, atau muamalah kita. Bagaimana orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suaminya, dengan mertua yang lainnya. Juga bagaimana kita berjaga secara sunnah, ya bagaimana kita pinjam meminjam secara sunnah masuk bagian daripada bab ini. Atau dalam pengertian yang lain, kita akan bahagia bila mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Meninggalkan yang haram dan yang makruh yang disebut oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan perkara bid'ah dan menjauhi pelakunya serta mencintai pembela sunnah. Maka ini manusia itu akan dijamin oleh Allah Taala bahagia. Selanjutnya macam-macam sunnah, ada macamnya. Tadi sudah kita sebut sedikit, namun tidak mengapa untuk diulang kembali. Sunnah itu ada dua macam. Yaitu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu merupakan Al-Quran dan hadis. Itu adalah sunnahnya beliau. Merupakan sumber hukum. Yang nomor dua dan sunnahnya para sahabat. Sunnah para sahabat maknanya penjelas Al-Quran dan hadis. Sekarang begini, Kenapa si fulan itu berbeda dengan yang lain? Padahal dia berdalil Al-Quran. Yang satu lagi berdalil Al-Quran. Orang mengajak dikir bersama dalilnya apa? Al-Quran. Orang yang melarang dikir bersama dalilnya Al-Quran. Kenapa berselisih? Berselisih di dalam memahami ayat. berselisih di dalam memahami hadis. Nah, nah orang yang paling paham pertama kali memahami Al-Quran dan hadis selain beliau siapa? Para sahabat. sahabat. Makanya kita harus kembali kepada sunnahnya beliau dan sunnahnya para sahabat. Sebagaimana beliau mengatakan, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al matiin min bati. Ya, jadi kita tidak cukup Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala Hanya membaca Quran diartikan sendiri Hanya membahas Membaca hadis Bukhari Lalu kita paham sendiri tidak bisa Karena Al-Quran itu turun bukan kepada kita Turun kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Rasulullah SAW hidup di teman oleh siapa? Para sahabatnya Jadi ibaratkan begini saya kalau ditanya tentang Qatar, itu keilmuan hanya sedikit. Tapi kalau antum tanya atau tamu itu tanya pada orang yang tinggal lama di Qatar ini, dia lebih banyak pengetahuannya dengan Qatar ini. Itu satu contoh untuk mendengarkan pemahaman. Maka siapa yang lebih banyak yang mengerti pemahaman Al-Quran dan hadis itu? para sahabat karena sahabat ini adalah orang muslim yang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan meninggal dunia dalam keadaan Islam dan juga hidup di tengah turunnya wahyu. Nah. dari sini kalau kita kembali memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat bersatu kita. Karena para sahabat tidak terpengaruh dengan hawa nafsu, tidak terpengaruh dengan falsafah, tidak terpengaruh dengan kebatinan karena hati mereka dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah dari sini kita perlu tiga landasan. Pertama Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang nomor dua hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum. Yang nomor tiga perkataan penjelasan para sahabat sebagai sumber penjelasan. Dan para sahabat tidak berselisih. Taruhlah berselisih satu atau dua dan itu kecil sekali. Makanya para ulama sunnah tidak berselisih. Karena apa? Kalau Allah Ta'ala wa Nabi, lalu bagaimana para sahabat memahaminya? Nah, kalau istilah pada zaman sekarang dinamakan as-salafus soleh atau ahlus sunnah wal jamaah atau al-firqatun najiyah atau at taifatu al-mansur atau ahlul hadis. Ya. ya. Inilah perlunya kita memahamkan kepada mereka dan ciri-cirinya orang ini apa dibacakan Quran dan Sunnah bagaimana pemahamannya para sahabat. Jadi dakwah bukan kita diajak supaya mengkultuskan orang. Kalau dakwah disuruh kembali kepada pimpinan seseorang, tokoh-tokoh pendiri ya madhab tertentu, maka ini bukan dakwah as-sunnah. Nah, Nah kita dalam berjalan bagaimana umat itu mengetahui ayat Allah Ta'ala, mengetahui hadisnya Nabi-Nya SAW, mengetahui bagaimana tafsirnya Al-Quran dan tafsirnya hadis. Inilah maksud kita. rekuah kita bagaimana kita mengajar antum semuanya hadir untuk menuntut ilmu supaya kita tidak diombang ambingkan oleh pendapat orang tertentu karena orang Syiah juga mengaku apa? Muslim. Tapi membantai orang Islam. Orang golongan-golongan yang lain mengaku pengikut ini mulut itu membantai kalau muslim membantai harus senang Nah, ya. jadi semuanya mereka mengaku muslim orang khawarij, ya orang yang ingkar sudah mengaku apa muslim. Bagaimana mengaku muslim ingkar sunnah? Allah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Bagaimana ingkar artis yang ahad dan juga yang lainnya. Jadi kita tidak banyak bicara, tidak menyebut perorangan pemahaman ini. Yang penting apabila dia tidak mau kembali pada Al-Quran dan pemahaman para sahabat, maka orang itu bukanlah ahli sunnah, tetapi ahli. Kalau bukan ahli sunnah berarti ahli apa? Ahli bid'ah. Selanjutnya, kita umat Islam tidak cukup berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW saja. Karena hidup kita bukan pada zaman para sahabat. Kalau pada zaman sahabat cukup tidak tahu tanya pada beliau. Ya. Sehingga apabila mereka salah Rasulullah SAW yang menegurnya langsung dan sebaliknya jika mereka benar ditetapkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat Al Quran dan turun ayat menjelaskan kesalahan para sahabat oleh karena itu Allah mengajarkan kita agar berpegang teguh dengan sunnahnya sahabat juga. Mana dalilnya? Nah, perlu dalil. Kalau kita berpegang teguh pada pimpinan seseorang tidak ada dalil. Tidak ada dalil satu pun ayat tidak ada. Kalau kita kembali wajib berpegang kepada sunnahnya Nabi banyak dalilnya. Berpegang kepada pemahaman sahabat ini yang akan kita baca yaitu surat At-Taubah yang nomor 10. Dalil wajibnya kita kembali kepada pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana Aisyah mengartikan ayat ini? Bagaimana Abu Hurairah mengartikan ayat ini? Itu namanya pemahaman para sahabat. Dan ini khususnya untuk para dai. Ya, hendaknya bagaimana dia sebagai khatib atau penceramah bukan hanya kalau kalau kalau Nabi, tetapi bagaimana penjelasan itu dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berfirman, "Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Artinya Orang-orang yang dahulu itu namanya wastabiqun. Al-awwalun yang pertama. Orang-orang dahulu yang pertama supaya tidak salah penafsiran siapa yang jauh yang pertama itu dijelaskan ayat berikutnya minal muhajirin dari sahabat muhajirin dan sahabat muhajirin ini jangan diartikan organisasi muhajirin jangan diartikan partai muhajirin kenapa dinamakan muhajirin muhajirin itu bahasa Arab dari kata hajaroh hijrah dari kota Mekah menuju kota Medina. Bahasa Arabnya orang yang berhijrah itu muhajirin isim fa'il. Karena ada orang yang menyalahgunakan mana? Loh Nabi apa itu para sahabat juga punya golongan kok. Lah itu golongan muhajirin. Itu golongan asal bukan. Jadi dikatakan muhajir itu hijrah, hijrah itu pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Bahasa Arabnya muhajir. Hijrahnya bukan karena cari duit, tapi karena membela agama Allah Ta'ala atas perintah Allah Ta'ala untuk pindah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Ya, supaya kita mengerti makna muhajir. Jadi sahabat beliau yang telah duluan masuk Islam di kota Mekah, kemudian karena diserang oleh orang kafir, orang musyrik dan kekuatan kaum muslimin belum ada, Allah memerintah supaya hijrah ke kota mana? Madinah. Karena hijrah ke Habasa ditolak, ke Taif ditolak, maka beliau mengatakan hijrah kamu. Dan dari kota Mekah menuju ke Madinah ini 400 kilo lebih dengan jalan apa? Mobil dengan jalan unta. Dan jalan itu belum diaspal, belum ada gunung yang di di apa itu dipapas rata enggak. Begitu keadaan zaman Rasulullah SAW dalam perjuangan Islam. Kadang-kadang kita disuruh seperti itu. Mungkin bikin-bikin kita. Tapi karena keimanan yang kuat sekarang dengan panas terik seperti itu di jalan raya tidak ada supermarket, ya tidak ada air yang bisa diminum dengan ontanya. Air itu disimpan di otak itu begitu karena kuatnya iman hijrah. Itu dinamakan sahabat apa? Muhajirin. Nomor dua wala Ansar. Dan Ansar ini bukan bukan partai Ansar. Ya, bukan pemuda Ansar, bukan begitu. Tapi Ansar ini adalah namanya Nasirun penolong dan juga yaitu orang-orang yang menolong sahabat muhajirin yang masuk Islam. Jadi ini bukan organisasi dan bukan partai, bukan juga lembaga, tetapi ini adalah sifat baiknya Rasul eh, para sahabat ketika dia hijrah dikatakan muhajirin. Ketika orang Medina ini menyambut orang muhajirin ditolong dia dikasih duit bahkan sebagian ada yang sampai karena dia punya istri istrinya banyak dicerai ya kemudian dinikahi oleh sahabat Majelis karena baiknya yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Para sahabat Ansar itu mendahulukan dulu kebutuhan sahabat muhajirin daripada kebutuhan dirinya sendiri. Karena baiknya dinamakan sahabat Ansar. Jadi ini bukan golongan. Ya, tetapi ini sifat yang mulia yang Allah berikan kepada para sahabat itu. Apa katanya Allah? Walladzina tabauhum bi'sahin dan orang-orang yang mengikuti sahabat muhajirin dan sahabat ansar dengan yang baik apa katanya Allah Taala radhiyallahu anhu maka Allah meridai sahabat ini waradu anhu sebagaimana sahabat juga ridha dengan hukumnya Allah ini wajibnya kita mengikuti siapa sahabat yaitu dengan kalimat walladzina tabauhum bisa dan orang yang mengikuti jejaknya para sahabat jadi kita butuh berapa sunnah nih? Empat atau lima? Hmm. Butuh berapa sunnah? Ya, ya butuh sunnah tiga ya. Asalnya adalah dua sunnahnya Nabi dan juga sunnah para sahabat. Ada pun orang mengikuti sunnah sahabat termasuk bagi daripada pengikutnya. Nah, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiin Ya. Jadi kita wajib mengikuti sunnah sahabat atas perintah Allah di dalam surat atau taubah nomor berapa? Selamat. Hanya ini kita disuruh kembali. Ya. Kalau ada ulama dia kembali kepada pemahaman para sahabat, kita ikuti. Kita bukan mengikuti orangnya itu, tapi mengikuti pemahaman yang disampaikan ulama itu. Contohnya kita kembali kepada pemahamannya Imam Ahmad namanya itu bagi kita taklik kepada Imam Ahmad karena Imam Ahmad memajak kita untuk kembali kepada Al-Quran kepada hati dan juga kepada pemahaman para sahabat kita kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah taala yang sekarang dibantai dari caci mati ini Wahabi Salafi Salafi Wahabi dicacinya padahal Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengajak kita untuk kembali kepada sunnah kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah selesai dan juga Sunnah para Sahabat, Ya, ini yang menunjukkan kita wajib kembali bukan cukup kembali kepada Sunnah beliau, tetapi Sunnah sahabatnya pula. Kemudian dari dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan usikum bitaqwallah. Ya. Aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Takwa itu dulu sudah kita pahamkan, yaitu membentengi diri dengan mengamalkan yang wajib dan sunnah dan menjauhi perkara yang halal dan yang makhluk Wasam'i wa ta'ati dan engkau mendengarkan dan mentaati pemimpin ketika yaitu mengamalkan sunnah. Ini waktunya tinggal 15 menit. Ini. Wa in abdan habasiyan sekalipun itu hamba habsi. Fa innahu man ya'is minkum maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian bakti setelah pun meninggal dunia fasayarah tilafan kasiro akan mendapatkan perselisihan yang banyak supaya kita tidak berselisih apa kata beliau fa'alaikum bisunnati wa khulafa il mahdiyyin ar-rasyidina min ba'di. Ya. Maka supaya kamu tidak berselisih, peganglah kepada sunnahnya para sahabat. Karena orang berpegang kepada sunnah sahabat mesti berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalau orang berpegang kepada Al-Quran dan hadis belum tentu berpegang kepada apa? Nah, sunnahnya para sahabat. Ya, seperti Imam Ahmad mengatakan tamas bis bisna alaikum bisna. Ya. Maka orang yang berpegang kepada pemahaman para sahabat mesti berpegang kepada kalau Allah Taala berkata Nabi. Karena para sahabat bukan bicara menurut perasaannya, tetapi pendapat itu dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi belum tentu orang yang kolan Nabi wa kolan sahabat lalu dia kembali kepada pemahaman para sahabat ya ini pentingnya kita dalil yang menunjukkan wajibnya kita kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW bersabda khairun nasi korni paling baiknya manusia adalah orang yang hidup pada masaku yang kafir apa yang mukmin yang mukmin nah. karena Abu Jahal kita hidup pada zaman Rasulullah salah tapi karena kafir dia termasuk paling baiknya umat jadi dia mengatakan khairun nasi kami paling baiknya manusia adalah orang yang dia muslim hidup bersamaku summan ladina yarunahum kemudian generasi sesudahnya yaitu generasi sahabat summan ladina yarunahum kemudian generasi tabiin yaitu pengikut para sahabat Summa yaji'u qauman kemudian akan datang kaum tasbiqu atau akatihim. Yang mana persaksian yang salah seorang di antara mereka mendahului dari sumpahnya. Nah, wayaminuhu, ya. Wa syahadatahu dan mendali yaitu sumpahnya daripada persaksiannya. Maknanya begini, setelah zaman para sahabat ini timbul yaitu perselisihan yang banyak. Ya. Jadi tidak diminta sebagai saksi, maka saya lah sebagai saksi. Tidak diminta sumpah, dia sudah bersumpah terlebih dalam menunjukkan tidak amanatnya. Nah, ini dalil yang mewajibkan kita harus kembali kepada sunnahnya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu bersumber dari Al-Quran dari surat At-Taubah dan masih ada surat yang lain dan juga bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya wajib berpegang pada sunnah ini silakan pada sendiri ya kita ini sudah ada di situ baik dari Al-Quran maupun dari hadisnya kemudian bahagia berpegang dengan sunnah tadi sebagian sudah kita sebut namun tidak mengapa masih ada waktu 10 menit setelah pertanyaan kami sebutkan kembali di antara hal-hal yang membawa kebahagiaan bagi orang berpegang kepada sunnah Pertama, ahli sunnah, jadi ahli sunnah banyak orang yang mengamalkan sunnah, menjadi orang yang paling baiknya umat. Karena sahabat adalah orang yang paling baik. Rasulullah SAW orang paling baik lagi sebelum para sahabat. Maka orang yang kembali kepada sunnahnya beliau dan sunnahnya para sahabat paling banyak umat dengan dasar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, maka Allah memfakihkan, memahamkan dia kepada agama. Dan agamanya sumbernya mana tadi? Dari Al-Quran, sunnah, dan juga pemahaman para sahabat nama anak Simon Saya ini katanya beliau cuma bagi-bagi, cuma menjelaskan dalilnya. Wallahu yutis dengan Allah yang memberi. Maka dengan dasar hadis ini paling baiknya orang adalah orang tapak fitin. tapak fitin kembali kepada Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Inilah kebahagiaan orang yang ahli sunnah. Makanya kita tidak menjumpai ahli hadis itu bentrok, pertengkar tidak ada. Karena mereka punya landasan yang kuat. Karena mereka mendahulukan pemahaman Al-Quran Sunnah dengan pemahaman satu sehingga mereka bersatu. Ada orang yang bercerai berai jatuh kepada bid'ah karena mereka meninggalkan sunnahnya para sahabat. Yang nomor dua, mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, karena Al-Quran itu banyak kebaikannya. Kalau bapak dan ibu mau membaca ayat Al-Quran dan memahami maknanya, subhanallah kita akan mendapatkan faedah yang banyak sekali. Tahu yang haram kita tinggalkan, tahu yang wajib kita kerjakan. Satu contoh saja, kita mungkin taklim memahami pemahaman salaf ini mungkin baru sedikit ya, waktu yang kita gunakan. Namun kita bisa merasakan nikmatnya. Bandingkan sebelum kita berilmu, mencari menuntut ilmu pemahaman salaf ini dengan sesudahnya. Makanya banyak orang yang sifatnya orang-orang bid'ah kembali kepada sunnah karena dengan ilmu. Kalau ada orang mengaku asal besar pindah kepada bid'ah itu urusannya dunia. Semua orang selain ahli sunnah urusannya ujung-ujungnya cari pangkat, cari duit. Tapi kalau orang kembali kepada sunnah ujung-ujungnya ingin dia kembali kepada ilmu. Makanya kita dakwakan ya dakwah salafiyah ini harus dengan karena dakwah semata dengan ilmu supaya orang mengenal ini yang baik, ini yang jelek, ini yang haram, yang wajib. Allah yang memberi. Makanya dakwah sunnah itu bukan masuk ke rumah-rumah. Kamu ikut saya ya, nanti saya kasih uang sekian. Bisa bisa tidak dakwahnya lapang dia, luas, tidak ada sebagai paksaan. Akan mereka mengetahui karena ilmu itu kalau sudah turun ya, ayo itu bagian bicara. Kalau hati kita itu hati yang sejuk, maka akan masuk cepat bereaksi dia. Ya, makanya kita mohon setiap saat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku ini petunjuk menuju jalan yang lurus dan juga doa doanya beliau ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ini. Ya Allah, ya membolak-balikan hati. Mantapkan hatiku itu kepada agamamu, ya Allah. Agamanya Allah dan Islam. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Allah berfirman, Yuktil hikmata mayyasa. Wa mayyuktal hikmata faqad iya khairan kathira. Wa mayyadzakar illa ulul alba. Allah lah yang menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah itu maknanya pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah. Apa katanya? Allah memberikan hikmah ini kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak ya dimudahkan oleh Allah Ta'ala urusannya, dilapangkan hatinya, dihilangkan kesedihannya, dan juga ada jalan keluar dari semua kesulitan, sebagaimana penjelasan berikutnya, insya Allah Bapak dan Ibu, kalau muslimin dan muslimat bisa membaca sendiri, karena berhubung waktunya dibatasi ini, berikutnya bisa eh, disampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin kami Insya Allah akan bisa menjawabnya, akan menjawabnya apabila kami mengetahui dalilnya. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, mohon penjelasan mengenai wahabi salafi Kenapa sebagian orang mengatakan Wahabi salah itu sesat? Apakah yang dimaksudkan dengan Wahabi? Apa yang dimaksudkan Salafi? Orang yang mengatakan Wahabi dan Salaf itu sesat dua dua jawaban, dua alasan. Pertama karena bodohnya tidak tahu ikut-ikut orang Wahabi Salaf itu sesat. Maka bagaimana orang bodoh menghukumi sesuatu yang dia tidak tahu? Ya, tanya dulu, bapak mengatakan atau ibu mengatakan wahabi salaf itu tersesat. Makna wahabi itu apa? Minta saya pikirkan. Salaf itu apa? Kalau dia tidak tahu pernah kami di sidang pula. Beberapa orang gitu dia masuk dalam anu, tak tahu itu apa? Hmm. Karena kita berada kalau syirik. Syirik itu apa apa tidak? Ya menyejarkan. Lah ini ini perlu lama nih Pak bicaranya. Ini perlu membaca kita. perlu datang orang-orang yang alim. Jadi kadang-kadang mereka tidak mengerti. Ikut-ikut orang oh, wahabi, salafi, aliran tersesat. Salafi ditentang oleh Islam. Salafi di Brantas ada Dari mana mereka mengatakan? Jadi orang ada kalanya mengatakan Wahabi Salafi tersesat karena dia bodoh tidak tahu. Yang nomor dua karena dengki. Dia sudah mengerti, tapi karena pemahaman as itu pemahaman as maknanya kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada pemahamannya para sahabat. Karena makna as itu pendahulu pendahulu yang memahami din untuk umat ini siapa itu setelah beliau para sahabat. Jadi kalau begitu pemahaman asalaf ini jelek, baik atau buruk? Buruk apa baik? Baik, karena pemahamannya para sahabat dan itu diperintahkan oleh Allah Taala. Jadi ketika mereka mengatakan itu tersesat, minta penjelasannya. Apa sih makna salafi? Direkam, kalau tidak tahu katanya orang bagaimana kalian menghukumi orang sesat katanya orang? Kalau dia mem eh, itu memahami makna salaf benar bahwa itu pemahaman yang sahabat, kenapa kalian membencinya? Orang membenci sahabat maka dia bisa jadi kufur dia. Karena para sahabat menyebarkan sun sunnah. Orang yang membenci kepada menyebarkan sunnah, membenci nabinya, membenci juga Allah Ta'ala. Karena sunnah datangnya dari Allah Ta'ala. Yang diwakilkan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya. Sedangkan mana wahabi? Apa? Mereka tidak mengerti wahabi. Wahabi itu kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi itu asalnya nama dari Allah al wahab Zat yang maha memberi. Tanya, apa sih wahabi? Orang umum, ya kalau kita pahami, pokoknya kalau ada amalan dia memberantas bid'ah, ya berantas syirik dijuli apa? Salah tiwa wahabi. Itu yang kita ya yang direkam oleh masyarakat. Pokoknya kalau ngajinya, taklimnya tidak sama dengan masyarakat, tidak mau taklilah tidak mau bid'ah, tidak mau ini, oh ini adalah wahab wahabi. Nah ini pemahaman yang keliru. Wahab itu nama Al-Wahab nama Allah Ta'ala. Kalau dimaksudkan itu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, tunjukkan dulu kesalahannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu apa mungkin kitabnya ada usul salasa tiga landasan utama ada, usul sita enam landasan utama ada, usul arba empat landasan utama ada, kitab tauhidnya ada, masail jahilnya ada, semuanya itu berdasarkan kalau Allah Taala wa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat. Maka bagaimana mereka mengatakan Wahabi itu tersesat? Jadi mereka secara umum kalau kita pahami karena dakwah as-salafiyah dakwah sunnah ini tidak bisa diterima oleh mereka karena memberantas syirik, memberantas fitnah sehingga bagaimana umat supaya jauh nah ini pemahaman tersesat ini pemahaman yang baru ini adalah pemecah Begitu mereka. Ini adalah persa. Jadi makna pemahaman as-salafus saleh yaitu kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini yang harus kita pahami. Makanya kita tuh harus menuntut ilmu, jangan menghukumi orang karena kita tidak tahu. Bahaya menghukumi orang, oh si kafir, kita tidak tahu. Si wahabi tersesat. Padahal dia tidak tahu itu apa. Bagaimana? Yang nomor dua lagi bahwasanya ini adalah yaitu ikut saya ikut orang. Bagaimana kita ikut orang? Kenapa tidak ikut Rasulullah SAW dan juga ikut para sahabatnya? Ya, jadi caranya itu tadi apa sih ah, Pak? Salaf itu ya, ya. Nanti kalau penjelasan dia benar itu pemahaman para sahabat, lah kita kan harus ikut pada pemahaman sahabat dengan dasar hadis itu dan surat apa upaya nomor berapa tadi? Serah, serah. Ya, tapi umurnya mereka itu bodoh, yang satu yang nomor dua umurnya karena benci. Karena apabila mereka mendukung pemahaman salaf, mereka akan jatuh kedudukannya, tidak punya, tidak dapat pengikut, tidak dapat duit, tidak dapat yang lainnya. Ujung-ujungnya mereka itu karena apa? Khawatir tergeser kedudukannya. Padahal pemahaman salaf tidak ingin menggeser orang hanya menyampaikan di yang kaki, nilai yang batin. Kan sudah selesai kan. Dan tidak ada orang kamu jangan mengikuti sana enggak. Kan? Ya. Nah, dan dakwah asal itu jalan paling terbuka. Bayangkan saya Abdul Razak Abdul datang di Masjid Istiqlal. Berapa juta yang datang dia. Semua orang intel pun boleh masuk. Karena maksud kita hanya menyampaikan apa? Tim tidak ada urusan sembunyi-sembunyi mau berontak kepada pemerintah tidak ada. Ini loh Allah Ta'ala, ini loh Nabi. Sebagaimana tadi eh, tadi malam Syekh Fahad eh, Abdul Ta'ala mengatakan bahwasanya di antara dakwah yang hasilnya ini dakwah para sahabat radhiyallahu anhu. Apa disampaikan? Kalau Allah Ta'ala, wa qala Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dan Ibnu Jauzi termasuk orang salafus saleh. Nah, nah. Selanjutnya apakah dakwah di FB itu apa FB itu? Facebook. Facebook. <laughs> Ya, ya, ini karena istilah macam-macam ya. Jadi khawatiran di Facebook adalah bid'ah karena di zaman Rasulullah SAW tidak ada dakwah seperti itu. Tidak. Jadi begini, Facebook itu dua macam. Ada kala digunakan untuk perkara yang batil, hubungan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya tidak bang, itu kan seperti ini aja ini. Ini kita isi Quran, hadis, fatwa para ulama, ya, yaitu artikel-artikel kita masukkan. Ya baik, kita gunakan untuk menyimpan data-data kebutuhan kita orang mencari dalil. Saat ini hadisnya dari pada soal kita klik. Nah, ini hadisnya al Albani mengatakan sorry. Nah, nah dakwah seperti itu. Ini dakwah itu kan menyeru kita menuju jalan Allah. Nah, dulu Rasulullah SAW pernah dakwah itu langsung tatap muka seperti ini. Ada kalanya dengan mengutus sahabatnya untuk berjalan di kota Yaman. Ada kalanya dengan tulisan mengirim surat ke Raja Heraklas, Raja Romawi dan juga Kaisar, ya, yaitu Persia. Nah, karena e, Facebook termasuk tulisan yang tercantum yaitu dakwah, maka tidak dinamakan bid'ah karena di situ sarana. Jadi seperti ini mikrofon dulu tidak ada kita kata tidak kita katakan ini bid'ah ibadah karena ini bukan ibadah ini kan sarana jadi selagi sarana itu bisa kita pakai seperti azan kan azan dengan mikrofon dan tidak itu kalimatnya itu beda apa tetap sama saya tanya dulu sama cuma kalau pakai mikrofon itu kan lebih keras nah seperti ini kita dakwah kalau tidak pakai mikrofon mungkin suara saya tidak sampai di belakang. Maka nah, ini. Tapi ketika saya mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin dengan mikrofon atau tidak sama cuma suara ini kalau dengan mikrofon lebih keras. Tapi kalau dakwah dengan drum ya tidak boleh. Karena beliau ketika ada ingin mengundang orang untuk sholat, baik Nabi bagaimana dengan bedung? Ujangan itu miliknya orang Nasrani. Bagaimana dengan trompet seluruh Jangan itu miliknya orang Yahudi. Bagaimana dengan menyalakan api? Jangan itu adalah orang Majusi. Nah, ada sahabat yang sifatnya tengah antara tidur dan bangun, maka mendapatkan satu ilham dari Allah. Bagaimana kalau dengan Allahu Akbar dan kita sampai Allah ilaha Diterima oleh beliau. Ya, jadi dakwah dengan Facebook yang yang lainnya karena menyampaikan ilmu ya. Seperti kita namanya dakwah dengan cara yaitu eh, membuka internet fakwanya Syekh Abdul Aziz bin Bas taala. Bukan dinamakan perkara yang baru karena itu sarana. Selagi sarana itu bisa kita gunakan untuk dakwah dan tidak bertentangan kita ambil. Tapi kalau saran ini menuju kepada maksiat tidak boleh seperti tadi ya. Tapi ya ini kalau ada Facebooknya hubungannya dengan wanita yang bukan mahramnya, mengganggu atau mengacau, memberi berita yang tidak benar, maka tidak boleh. Jadi bukan bendanya ini yang diharamkan, tapi orang yang menggunakan benda ini. Maka dakwah dengan Facebook jika memang betul-betul itu bermanfaat, tidak ada fitnah atau yang lainnya, diperbolehkan. Bukankah kita bertanya lewat dengan SMS ya, dengan ya itu e, cepat sekali dijawabnya dan dengan biaya yang ringan dan alhamdulillah ini merupakan nikmat dari Allah Taala yang harus kita syukur. Tapi jangan disalahgunakan ya, menyalahgunakan itu berdosa. Gitu kan. Dan berikutnya lagi Dalam memahami hadis yang mana harus kita ikuti sekiranya kedua dua hadis yang sama mempunyai dalil yang berlainan. Gimana? Dalam memahami hadis yang mana harus kita yang mana harus kita ikuti sekiranya kedua hadis sama yang lain mempunyai dalil atau mempunyai hukum yang berlainan begini. Insya Allah memahami demikian kita menjumpai hadis ini satu mengharamkan menjumpai hadis ini kok menghalalkan kan gitu kan jadi ada satu hukum dua hadis seolah-olah bertolak belakang maka ketika kita menjumpai dua hadis dalam satu hukum kok berbeda, maka kita kembalikan kepada para ulama sunnah. Para ulama sunnah nanti akan mencarinya. Kalau bisa digabungkan hadis ini dan itu pekerjaannya orang punya ilmu. Jadi al bayar hadis saya digabungkan dengan hadis seperti ada hadis begini. Barang siapa yang menyentuh kelaminnya maka batal wudhunya. Kan ada kan Ada lagi barang siapa menyentuh tidak batal karena itu bagian daripada anggota yang lainnya. Ini dua hadis berlawanan dalam penjelasan hukum padahal pokok permasalahannya apa sama yaitu hukum hukum menyentuh yaitu aurat kita apakah batal berwudu atau tidak. Dua hal ini sama kuatnya. Nah, sama kuatnya. Maka diambil keterangan dari para ulama kalau memegangnya dengan sawat maka batal. Kalau tidak dengan sawat tidak. Nah, ini perlu kembali kepada pemahaman para ulama. Nah, sekarang ada lagi. Ada orang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Al ah, Rasulullah SAW telah melihat Allah di permukaan bumi. Eh, Aisyah mengatakan bahwa Allah, bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah di permukaan bumi. Sedangkan sahabat yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat Allah. Nah ini kan soalnya kontras antara sahabat dengan sahabat. Ternyata dijumpai, ditelusuri lagi bahwa sahabat juga pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah itu melihat dengan hati. Nah, jadi kita gabungkan dengan hati yang lain. Maka berarti pendapat yang lebih kuat pertama adalah pendapatnya Aisyah. Satu karena Aisyah ini orang yang dekat dengan siapa? Rasulullah SAW sendiri karena itu istrinya. Lebih dekat daripada Ibn Abbas. Kemudian juga kita bisa menggabungkan bahwasanya Ibnu Abbas itu sendiri tidak mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sedang melihat Allah dengan mata, tetapi melihat Allah saja. Nah, namun dalam berita Ibnu Abbas Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya beliau melihat dengan hati. Ya, maka digabungkan kita kembali tidak menolak apa yang menjadi pendapatnya Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas mempunyai dua yaitu perkataan nah kita gabungkan bahwasanya dimaksudkan oleh Ibnu Abbas ini adalah melihatnya dengan hati sedangkan dimaksudkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat Allah maknanya melihat dengan apa mata ketemu nah ini pekerjaannya ada ulama sun sunnah jadi jangan direkayasa sendiri makanya Allah mengatakan fasalu ahla zikri in kuntum la Ta'ala mentanyakanlah kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Nah, kemudian juga apabila tidak mungkin digabungkan ada nasih mansuh. Mana yang pertama? Yang pertama berarti dimasuk dengan hadis yang belakangan. Ada lagi hadis ini yang awal mutlak, hadisnya nomor dua ini mukoyat, ini umum, yang akhirnya dalam khusus dan ini sekali lagi itu kembalikan kepada yang punya ilmu termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mempunyai kitab pula yaitu Darut Ta'arud Bainan Nakli wal Akli cara membantah bagi orang menganggap bahwasanya dalil ini bertentangan dengan dalil ini dalil akal eh, dalil nakli ini bertentangan dengan dalil nakli nah ini adalah tugasnya orang yang punya ilmu nah, selanjutnya Bagaimana jihad apa ini? Al nikah. Jihad al nikah itu gimana? Menurut salah. Jihad al nikah itu gimana maksudnya? Saya belum paham maksud jihad al nikah itu gimana. Karena kalau pertanyaannya coba dikirim kembali yang SMS-nya ya. Nah, jadi apa keliru gitu? Jadi jihad al bagaimana jihad al nikah? menurut salafi. Jihad nikah menurut salafi. Nah, nah ini tolong diperjelas kembali. Sebagaimana Ustaz katakan bahwa kita harus membenci orang yang dibid'ah yang dimaksud sini membenci orangnya atau perbuatannya. Membenci perbuatannya. Ya. Tapi kalau dia mengajak, nah ya mengajaknya kita harus menjauhi orangnya, berarti membenci perbuatannya dan juga membenci orangnya. Karena bagaimana kita mencintai orang mengamalkan beda? Nah, begini, orang mengamalkan beda ada dua. Ada hanya ikut-ikutan orang awam karena tidak tahu. Jangan dibenci orangnya. Maka kita benci perbuatannya. Ketika mengundang kita secara beda, kita tidak mendatangi. Tapi kalau dia mengundang kita secara wali masalah syari kita datangi. Itu namanya awalak wal barok. Kapan kita membenci saudara kita kaum muslimin dan kapan kita mencintai saudara kita kaum muslimin. Ketika dia beramal soleh kita cintai. Ketika dia mengamalkan bid'ah kita benci karena kebid'ahnya. Tapi kalau orang itu ahli bid'ah memang perintisnya, pengajak, penyerunya. Kalau tidak mau mengamalkan bid'ah, mereka membenci kita, kita membenci dua-duanya. Ya, membenci perbuatannya dan membenci pula orangnya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri kepada hey, kaum-kaum yang kufar dan apa yang kamu benci, apa yang kamu ibadahi selain Allah Ta'ala. Namun umumnya Ya itu kita coba di dalam masyarakat banyak orang mengamalkan bid'ah itu masih ikut-ikutan jadi kita tetap bergaul kita nasihati mal kalau perlu kita ajak untuk menuntut ilmu ayo kita menuntut ilmu kalau dia mau berarti dia mengamalkan bid'ah itu karena tidak tahu dan jangan dicaci dan jangan di olok tapi kita jelaskan ayo kita menuntut ilmu nah, biar tahu berarti kita bid'ah ini yang tapi kalau orang ahli bid'ah memang dia sulit untuk diajak kembali kepada sun sunnah karena mereka punya prinsip sendiri. Nah, karena kita harus tetap berbuat baik kepada semua orang meskipun kepada orang kafir. Nah, kita boleh berbuat baik kepada orang kafir selagi orang kafir itu tidak membenci agama kita, ya, tidak mengusir pula di tempat kita, tidak mengusir eh, yaitu negeri kita. Jadi kita tidak diusirnya, boleh. Maka orang ahli bid'ah itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena orang kafir tidak mengajak kita kepada apa? Bid'ah. Dari mana orang kafir mau tahu bid'ah? Orang kafir tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi. Ya, pokoknya urusannya urusan dunia saja. Tapi orang ahli bid'ah itu merugikan kita dua perkara. Merugikan harta dan merugikan akidah. Makanya acara bid'ah kalau tidak ada makanannya tidak laku. Semua acara bid'ah mesti ditujukan ke makanan dan harus besar-besaran. Ada orang giliran membaca ayat tertentu Yasin. Kalau gilirannya di rumah yang sifatnya miskin gak banyak datang. Tapi kalau gilirnya orang yang mewah, nah, banyak hadir. Karena apa? Karena masalah urusan dunianya lebih banyak. Dan itu memang betul. Terdengar dari telinga mereka, oh ini di rumah ini lain. Jadi urusannya orang ahli bid'ah itu urusannya perut, bukan urusannya tin. Sedangkan ulama sunnah bagaimana tin itu dikembangkan kepada um, kepada umat. Ya. Nah, oleh karena itu Sofian Asari mengatakan al atau asatu ahabu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat umumnya orang maksiat itu dia sembunyi-sembunyi apa mengajak orang banyak. Sembunyi-sembunyi. Karena maksiat berjudi sembunyi-sembunyi khawatir ada polisi yang menangkapnya. Tapi umumnya orang ahli bid'ah itu dia merasa mendapatkan pahala apa mendapatkan dosa. Pahala. Bagaimana mereka mau berhenti? Kita tidak menjumpai di jalan raya orang berzina menutup jalan raya. Orang berjudi menutup jalan raya. Tapi Orang mengamalkan bid'ah menggelar menutup jalan raya dalam rangka istighosah bersama. Digugur bersama. Jalan ini lewat lintasnya orang di bendungnya. Padahal apabila ada batu atau sesuatu yang menghalangi harus kita apakan? Kita singkirkan dan itu bagian daripada iman imatatul ada anit tarik hendaknya kita membersihkan pengganggu jalan itu ini iya, jangan dibendengnya nah bahaya dia jadi orang yang mencuri dia merugikan orang hanya harta dan dia suatu saat akan berhenti dari mencurinya kalau dia tahu kerugiannya. Tapi orang ahli bid'ah tidak merasa dia berdosa, malah merasa mendapatkan pahala. Makanya kapan dia mau berhenti? Makanya Rasulullah SAW mengatakan Innallaha ikhtajaba ha taubata sahibil bid'ati hatta yada'aha. Allah Ta'ala berkata beliau enggan menerima tobatnya orang ahli bid'ah sehingga orang ahli bid'ah itu dia berhenti dari bid'ahnya ya jadi bergaul dengan ahli bid'ah itu lebih bahaya daripada bergaul dengan orang kafir karena orang kafir tidak meng, tidak mengajak kita untuk bid'ah Ya. Tapi orang lipitan mengajak kita untuk membenci kepada sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan juga ada para ulama sunnah mengatakan lebih baik aku ini bertetangga dengan babi dan kera daripada bertetangga dengan ahli bid'ah karena babi dan kera tidak mungkin mengundang kita asal bid'ah. Itu para ulama sunnah. Ya, ya. ya. Apa karena lebih baik rumah eh, anak aku dibakri dengan yaitu besi yang kuat daripada tetangga daripada aku punya tetangga bid'ah. Namun orang awam ya, perlu kita pahami karena mengamalkan berita kalau tidak tahu bukan berarti kita harus membenci jadi kita nasihati ya. Karena tidak dia tidak tahu dan tidak mungkin akan mengajak kita karena dia ikut ikutan saja maka kita perlu bergaul ya perlu kita nasihati perlu kita ajak untuk menasihati. Tapi kalau perintisnya pokoknya bahaya kita dipengaruhi bahkan juga per, pernah ada orang yang sebenarnya dia mengamalkan bid'ah dia di porsil oleh orang ahli bidah. Nah, kamu harus mau menghajikan saya. Kamu ketika acara ini kamu harus sekian juta, jadi difonis. Itu bahayanya orang ahli bidah. Jadi mereka mencari orang-orang yang sifatnya kaya untuk dirugikan urusan dunianya dan juga dirugikan urusan eh, agama dan juga ribet, itu menjualnya satu kertas ini isi isi isi azimat dijualnya berapa 10 juta 15 juta pernah ada orang dari seberangan Jawa tidak saya sebutkan dia datang ke rumah saya kalau tidak salah 15 tahun yang lalu Pak ini ada titip salam dari Pak Yai ya. Ini barang siapa yang membeli ini 25 ribu Maka tokonya akan laris Waktu itu pondok mempunyai tubuh paling pol 2 meter kali 3 meter. juga gitu. Ini nanti Pak kalau digantungkan akan membawa alat ini dijualnya 25 ribu. Saya bilang gini ya. Kalau Pak ini bisa mendatangkan yaitu rezeki, mestinya Bapak tidak usah menyeberang laut Jawa ini. Cukup ditenderkan di rumahnya, nanti datang rezeki sendiri. Padahal kalau ini disopek ya kesobek gitu. Nah, beritahu Pak Yainya ini tidak boleh disirik kalau tidak terima tolong hubungi nomor telepon saya. Alhamdulillah jadi dihubungi. Bayangkan keris kecil, ya keris kecil itu dia dipandai besi itu paling paling kalau duit sekarang hanya lima ribu atau sepuluh ribu dijual apa seratus ribu karena ini sudah diisi katanya. Nah, Orang kafir yang mungkin jual seperti itu. Jadi lebih bahaya dalam hal ini. Ya, makanya kita harus kembali kepada sunnah. Kalau kita kembali kepada sunnah tidak dibujuki oleh mereka, ditunjukkan ini dari ini tidak boleh, tidak ini yang sunnah yang diker, dikerjakan itulah. Jadi kita harus kembali kepada sunnah supaya tidak di jadi penipuan oleh mereka-mereka itu. Makanya mereka itu sangat sedih sekali kalau ada dakwah sunnah. Karena apa? Orang pergi ke paranormal tidak boleh. Berarti kan menghilangkan kerja mereka kan? Tidak boleh ke dukun. Memang tidak dilarang orang datang ke dukun menanya saja sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Kalau membenarkan dianggap mengkufri ayat Allah. Nah, tentu kalau ini diucapkan dia sebagai dukun marah. Ya, karena apa? Penghasilan mereka. Nah, menegakkan syariat Islam itu sunnah atau wajib? Wajib kali menegakkan syariat Islam. Hukumnya wajib. Bagaimana untuk menentukan satu imam? Imam macam-macam. Imam sholat dipilih yang paling apa? Yang paling akrohum Quran. Imam safar ada sendiri imam safar. Jadi bepergian orang maka adanya salah satu menjadi imam. Tapi imam safar berhenti pada saat ketika beber dan imam sholat berhenti pada saat dia yaitu setelah selesai sholat yang lainnya ya. Nah, imam yang sifatnya ya, beliau mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'in yaitu masing-masing kalau jadi imam dan bertanggung jawab pula atas apa yang diurusinya. Maka imam dalam satu negeri juga bertanggung jawab atas bawahannya. Jadi imam itu jumlahnya banyak sekali. Nah, kita lanjutkan di sini. Apa yang harus kita lakukan bila di tempat tinggal kita hampir semua amalan bercampur dengan bid'ah? Tadi seperti maulud, isra, miraj dan lain-lain. Kalau kita tinggal dari satu desa di situ banyak acara itu. Yang penting kita tidak mengamalkan. Tidak hadir dalam caranya. Dimintai sumbangan kita tidak mau. Kenapa? Nanti tidak ada contohnya. Dan Allah mengatakan eh, Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan dan jangan tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan dan juga beliau mengatakan la'anallahu man awa muktisa Allah melaknat orang yang membantu acara ini Nah, nanti mana dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita tinggal di situ masih bisa istiqomah di atas sunnah, maka kita mulia. Ya. Karena dengan tinggalnya kita di situ, kita dengan berdakwah bisa ber bisa mem membentengi orang. Tapi kalau kita tidak mampu, pokoknya kalau diajak mau, diajak mau, kita bingung segera hijau. Hijau. Ya. Tapi kita menolak saja. Kita menolak dengan halus, Pak. Saya ini saya tidak mau. Kalau minta bantuan saya tidak mau. Kenapa? Oh, ini acaranya berita. Ah, sudah tidak apa Mana dalilnya saya kan tahu. Kalau tidak tahu, eh, ya SMS dengan orang yang punya ilmu yang sudah disampaikan nanti supaya ditunjukkan dalilnya dan ya, ini adalah dalilnya. Dan tidak ada orang yang memaksakan. Jadi kadang-kala kita itu merasa sedih, wah ini hujan ini tidak hadir bagaimana? Hadir juga bagaimana tidak hadir itu lebih rumah, lebih ringan daripada hadir. Sebab kalau kita hadir, mendengarkan acara seperti itu sedangkan kita sudah tahu dalilnya lebih parah hati kita sakit kita. Eh, lebih parah sakitnya hati kita. Kita mau keluar malu, tidak keluar kita merasa berlumuran dengan do, dosa. Maka sebaik maka eh, itu solusinya kita tidak hadir sekalipun dicaci oleh mereka. Ya. Karena orang untuk mencari kepada yang hak tidak semuanya orang itu senang ya. beliau caci dikatakan gila karena menyampaikan dakwah dikatakan ahli sihir karena menyampaikan dakwah nah waktu sudah habis baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh